Dan terakhir kita membaca keterangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala tentang asal makna kalimat ibadah. Terakhir beliau mengucapkan wa makna al-ayah anna Allah taala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Dan makna ayat ini yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Kata beliau, "Fahadha huwal hikmatu fi khalqihim." Inilah hikmah pada penciptaan jin dan manusia. فمثلي هكذا يا إخوان قلت صبر قطع يعني قطع شارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ زي ما ذكر وهي الحكمة الشرعية الدينية إذا sebagai hikmah penciptaan manusia dan jin. Hikmah di sini ialah hikmah syariah diniyah. Hikmah ya khanafitin azakumullah. Supaya anda memahami makna yang diinginkan sama beliau. al hikmah itu naw'an. Hikmah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan hikmah syar'iyah diniyah. Hikmah syar'iyah diniyah amriyah. Naam. Hikmah ini karena betina azakumullah. Ialah ma'rifatullah wa ibadatuh. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Ma'rifatullahi wa ibadatuh. Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Untuk ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya. Dan untuk ini pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat-syariatnya. Ini namanya hikmah syariah diniyah. berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah itu sendiri. Hikmah syariah diniyah ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah hikmah kauniyah qadariyah hikmah kauniyah qadariyah. Bisa pula disebut dengan hikmah kauniyah qadariyah khalqiyah. Hikmah kauniyah. Maknanya ialah al-ihkam. Al-ihkam fi khalqi hadhihi al-asya' al-ihkam fi khalqi hadhihi al Teratur, rapi dan indah di dalam penciptaan makhluk-makhluk yang ada ini. Paham ya? Maknanya setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti dan pasti mengandung hikmah. Itu pasti rapi, teratur, indah. Yang menunjukkan kudratullah. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluknya. Ini disebut dengan hikmah kauniyah qadariyah. Khalqiyah. Bedanya apa ya, kawan? Bedanya kalau hikmah syariah diniyah itu pasti dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau hikmah syariah diniyah itu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, hikmah kauniyah qadariyah belum tentu. Belum tentu. Ada yang Allah cintai, ada pula yang tidak Allah cintai. Yang kedua, perbedaan yang kedua ialah kalau hikmah syariah, ya terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Paham? Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Itu hikmah syariah ya. Kalau hikmah kauniyah, qadariyah pasti terjadi. Paham ini? Ini pembahasannya sama dengan iradah syariah diniyah. Iradah kauniyah qadariyah. Sama dengan al-idhn asy-syar'i ad-dini, al-idhn al-kauni al-qadari. Sama dengan al-amr asy-syar'i ad-dini dan al-amr al-kauni al-qadari. Itu semuanya sama pembahasannya namanya yang beda. Paham ya? Paham ya? Energi akan apa? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis. Menciptakan iblis. Ya ya? Naam. Mesti itu. Kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar pada penciptaan iblis hada. Agar Iya, Pak iya. Nah. Saya mau tanya sekarang. Penciptaan iblis itu hikmah kauniyah qadariyah atau hikmah syariah diniyah? Syariah diniyah. Enggaklah, berarti iblis ibadah kepada Allah. Loh, saya tanya sekarang iblis. Iblis, akan ya iblis. Tahu iblis apa enggak? Ayo. Ah. Tahu iblis apa enggak? Ayo. Ah. Saya mau tanya sama antum. Ibadah kepada Allah pada iblis itu Hah? Enggak. Hah? Allah suka enggak dengan kelakuan iblis? Dengan kekufuran iblis? Enggak suka. Nah, terus namanya hikmah apa ya? Hah? Lagi apa? Hah? Contoh ini Nawabillah. Iblis, <laughs> iblis, Allah. Ada sebelumnya itu. Anak nggak bilang jin kok. Kalau jin ini ada yang mukmin ada yang ada. Anak saya itu iblis. Iblis. Nah, ini kayak Habil. Hikmah kauniyah qadariyah. Kenapa? Tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terjadi. Nah, untuk membedakannya ya, Ibn Nabi Tinazakumullah, kalau hikmah syariah ini ya, itu pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya? Nah, ya. Abu Sa'id. Hmm. keimanannya Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu seorang mukmin, hakaza. Seorang sahabi, jalil. Nah, nah. Ah, pada beliau ada hikmah apa? Hah? Pada beliau ada apa di situ? Ada hikmah apa? Syariah dunia, Baik bas, digabung syariah kauniyah. Nah, pada beliau ada dua-duanya. Ada hikmah syariah diniyah. Tamam? Sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Sebagai seorang mukmin sebagai seorang sahabiyun jalil, bahkan sebagai seorang yang paling utama di kalangan umat Islam nantinya. Ya kan? Dan Allah Taala secara kauni, secara takdirnya menetapkan demikian dan terjadi itu semuanya. Sehingga terkadang Allah pada sesuatu itu ada hikmah syariah diniyah saja seperti ibadah ini, penciptaan jin dan manusia. Ada pula hikmah kauniyah, kodariyah saja. Seperti penciptaan iblis. Sama, terkadang ada hikmah syariah diniyah dan sekaligus hikmah kauniyah kodariyah, seperti seperti keadaannya Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu الإمام ابن كثير Ibnu الله تعالى taala. Ibnu رحمه الله taala menjelaskan wa وعبادته dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur ialah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Negahan azam. Yang disebutkan sama Ibn Kathir di sini ibadah dengan makna apa? Dengan makna apa? Dengan makna ta'abud atau dengan makna al-muta'abbadu ah, Lupa kemarin. Atau istirahat beberapa hari loyo lagi nih gimana ini uh, dibongkar-bongkar lagi nih salahnya mana kemarin harus mana Terbanyak kemarin hilang kemarin ya Allah ah di sini definisi ibadah dari makna at-ta'abbud at-ta'abbud lillah nah dia mengatakan wadzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Dan inilah hakikat agama Islam itu sendiri. yakni melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dan itulah yang namanya ibadah. Sehingga dari sini Allah yang namanya ibadah itu maknanya sangat luas. Penjabarannya ya Islam itu sendiri. Kalau mau diklasifikasikan, ialah dalam bentuk fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah mencakup perintah wajib dan perintah sunnah. Larangan mencakup larangan haram dan yang makruh. مفهوم نعم مفهوم لأن معنى الإسلام sebab makna Islam itu ialah al-istislamu lillahi ta'ala pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala al-mutadamminu Raya terhentiat yang mengandung puncak ketundukan wazul kerendahan kehinaan wal kepatuhan intaha ini Islam mana Islam fanabitin azakumullah dari sini dari keterangan-keterangan seperti ini dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga keterangan senada juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala diambil satu makna definisi oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala ghafaralah tentang makna Islam itu. Beliau mengatakan al-Islam huwa al-istislamu lillahi tauhid terus lanjut wal intiyad lahu bi ta'ah terus wal bara'atu min syirki wa ahli ini semuanya ikhwan diambil dari keterangan-keterangan seperti ini karena Islam itu secara bahasa mengandung makna istislam penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala طيب هذا مفهوم وقال أيضا في تفسير هذه الآية beliau juga mengatakan tentang tafsir ayat ini wa makna ayat dan makna ayat ialah kata beliau anna Allah Ta'ala خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya supaya mereka beribadah kepadanya semata tanpa sekutu baginya faman ata'ahu jazahu atammal jaza jazahu atammal jaza barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan membalasnya dengan balas yang paling sempurna. Waman asahu azabahu asyaddal adab dan para siapa yang bermaksiat kepada Allah maka Allah akan siksa dia dengan siksaan yang paling pedih. Wa akhbara dan Allah memberitakan juga annahu ghairu muhtajin ilaihim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mereka makhluk-makhluknya. Bal humul fuqara ilaihi. Bahkan mereka lah yang fakir yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala fi jami' ahwalihim dalam semua keadaan-keadaan mereka. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum. Dan Allah lah yang menciptakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Masya Allah. Dari uraian Ibnu Katsir ini, khonafidina azakumullah, menunjukkan bahwasanya hikmah ini, hikmah pada penciptaan jin dan manusia ini, ada yang ta'udu ilallah, kembalinya kepada Allah, ada yang ta'udu ilal khalqi, ada pula yang kembalinya pada makhluk. Gimana uraiannya? Ya? Dari sini, dari uraian Ibnu Katsir ini Ikhwan ya, menunjukkan kepada kita bahwa hikmah hikmah penciptaan jin dan manusia itu ada yang kembalinya kepada Allah. Dalam bentuk ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan yang kedua, hikmah yang kembali kepada makhluk. Hikmah yang kembali pada makhluk, yaitu at-tana'um bi jazain Mendapatkan kenikmatan dalam bentuk balasan yang besar Balasannya agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang melaksanakan poin pertama tadi. Paham ya? Bagi siapa saja yang melaksanakan poin pertama tadi. Sehingga dari sini khanabitina azakumullah sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah hikmah penciptaan jin dan manusia, sesungguhnya semua kemanfaatannya, semua kemaslahatannya kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada siapa ya Pak? Kepada hamba itu sendiri. Kembalinya kepada hamba itu sendiri. Kepada makhluk itu sendiri. Paham ya? Ada Dari sini. Para siapa yang mau ibadah, jadi kasih pahala. Barang siapa yang bermaksiat nama ibadah, dia disiksa. Allah nggak butuh dengan mereka semua. Allah tidak butuh kepada mereka semuanya. Nah, itu disebutkan di ayat yang, yang sama. Allah mengatakan, Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayu minhum ayyud'imun. Wa ma uridu. Nah, aku tidak menginginkan dari mereka sebuah rezeki dan juga aku tidak menginginkan mereka memberi makan aku, kata Allah menggambarkan bahwasanya diciptakannya jin dan manusia sesungguhnya fanatin ya azakumullah hikmahnya kemaslahatannya kemanfaatannya untuk hamba-hamba itu sendiri Allahumma musta'an Allahumma musta'an Naam ya Jadi paham ini ya Ada hikmah Ta'udhu Allah ada hikmah ta'udu ila al-khalq. Paham ya? Hikmah ta'udu ila Allah ialah ifradullah ta'ala bil ibadah. Hikmah yang kembali kepada Allah ialah mengesahkan Allah dengan ibadah. Adapun hikmah yang kembali kepada makhluk ialah mendapatkan balasan yang sangat besar, yang sangat agung bagi siapa saja yang menunaikan perkara pertama tadi. Sehingga semua kemanfaatannya, semua kemaslahatannya kembali kepada kepada siapa? Kembalinya kepada makhluk-makhluk itu sendiri. Ada makhluk. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fil ayat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau menafsirkan ayat ini. Ketika membahas illa liya'budun, beliau mengatakan illa li'amurahum. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan li'amurahum supaya aku memerintahkan mereka ayya'buduni supaya mereka beribadah kepada aku kata Allah. Wa ila ibadati dan aku menyuruh mereka kepada ibadah aku. Nah, Asar ini khanabitina azakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya dengan tambah sanad. Al Baghawi dunia sanadin dengan tanpa sanad. Ayo mbak. Wakala Mujahid. Mujahid mengatakan, "Illa amurahum wa anhahum." Tidaklah aku menciptakan cinta manusia melainkan li'amurahum wa anhahum supaya aku perintah mereka dan aku larang mereka. Tafsir mujahid ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan dinisbahkan kepada Ibn Abi Hatim rahimahullah taala dinisbahkan kepada Ibn Nabi Hatim rahimahullahu taala. Tamam, dari jalan Ibnu Abi Najih an Mujahid dari Mujahid. Walam yasma' minhu at-tafsir. Dalam keadaan Ibnu Abi Najih tidak mendengar tafsir dari Mujahid. Fasanat muqati'ah. beliau mengatakan ikhtarahu az-zujjaj wa syekhul islam ini penafsiran yang dipilih oleh az-zujjaj dan syekhul islam Taimiyah rahimahullahu taala az-zujjaj Ibrahim bin Sari Nahwiyun Ajib Abu Ishaq pendapat dia ini dinukil oleh Ibn Jauzi dalam Zadul Masir tafsir Ibn Jauzi Zadul Masir nah Hada huwa. Ini penafsiran Ali bin Abi Thalib dan Mujahid. Dari sini Nabi Azzaikumullah menggambarkan kepada kita bahwasanya ibadah itu ialah al-amri ah, al-amru wan nahi. Perintah dan larangan. Kembali kepada keterangan yang di atas sama saja. Fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Meninggalkan uh, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat illa li'amurahum wa anhahum. Paham ya? Supaya aku perintah mereka dan aku larang mereka. Menunjukkan ibadah itu ialah dalam bentuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Akan ya, akan apa? Eh? Allah Ini yang dipilih oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qala Dia mengatakan, wa yadullu ala hadha dan yang menunjukkan makna ini kalimat liya'budun diartikan dengan li'amurahum wa anhahum ibadah diartikan perintah dan larangan Iyalah qawluhu ta'ala ayat Allah Subhanahu wa taala sabul insanu ayyutraka sudah Apakah umat manusia mengira? Apakah insan itu mengira dia dibiarkan sudah ay muhmalin sia-sia begitu saja? Ditafsirkan oleh Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah ay la yu'mar wa la yunha. Pengertian yutraku sudah dibiarkan begitu saja yang tidak diperintah tidak larang Disebutkan di bawah itu di poin yang, ke yang keempat akhrajahu Abad bin Humaid wa Ibn Munzir an Mujahid. tanya Bung ya, Ikhwan. Hah? Iya. Di cakap saya itu yang nanti punya kayak saya itu. Iya, nomor empat dia. Ya? Nanya nyambung. Kaif an Mujahid. Jombar. Adapun ucapan Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan dalam kitab Ar-Risalah. Dalam kitab Ar-Risalah. Di awal-awal ya, sebagian bagian awal. Naam, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan tafsir ayat ini. La yu'maru wa la Menunjukkan kepada ya Nabi Azakumullah bahwasanya ibadah itu ialah al-amru wa nahyu perintah dan larangan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Atau apa? وقال fil Qur'an fi غير موضع dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di banyak tempat U'budu rabbakum ittaqu rabbakum U'budu rabbakum ay ittaqu rabbakum beribadahlah kepada Allah, kepada Rabb kalian, yakni bertakwalah kepada Rabb kalian. Wa taqwa fi'l awamir wa tarkun nawahi. Yang namanya takwa ialah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ini semuanya karena binti azakumullah, uraian ini semuanya dibawakan oleh Asyarih rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan bahwasanya makna ibadah itu ialah seperti yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Mujahid yaitu dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yakni illa li'amurahum wa anhahum pengertian supaya mereka beribadah dia hanya supaya aku kata Allah perintah mereka dan aku larang mereka Menunjukkan ibadah itu ialah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ada mafhum. Bagaimana yang sudah di atas. Qala rahimahullahu taala faqad amarahum bima khuliqu lahu wa arsala ar-rusula bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka dengan sebab mereka diciptakan untuk itu. Allah perintahkan mereka dengan sesuatu yang mereka diciptakan untuk itu. yakni Allah perintah mereka supaya mereka beribadah kepadanya. Wa arsala rusula bidalik dan Allah mengutus para rasul untuk itu juga. Wa hadzal ma'na huwa alladhi qusida fil ayat qat'a. Dan makna inilah yang dimaksud dengan ayat ini secara qat'i secara pasti. Inilah maknanya. يعني فعل الأوامر وترك النواهي هذا مفهوم وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين dan inilah yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin wa yahtajjuna bil ayati alaihi dan mereka berhujjah dengan ayat tadi untuk menunjukkan makna tadi berhujjah dengan ayat tabul insanu ayyusraka sudah untuk menunjukkan makna illa liya'budun يعني إلا لآمرهم وأنهاهم فالعبادة فعل الأوامر وترك النواهي هذا مطلوب Qala dia mengatakan wa hadhihi al-ayatu tushbihu qawlahu itu ayat wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun mirip dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله dan kami tidak mengutus seorang rasul pun kalimat in ini fungsinya ziyadah ziyadah uh, ta'min mengandung fungsi menambah keumuman lafaz rasul kalimat rasul ya kawan itu nakirah Ya kan? Nakirah. Jatuh pada siap an-nafi. Sudah mengandung makna umum. Kalau ditambahi lagi dengan huruf min itu lebih menunjukkan lafaz umum lagi. Wa ma arsalna min rasulin. Lupa saya min apa namanya dalam hal itu? Ah, namanya min apa ini? Subhanahu Yang fungsinya kalau secara secara uh, tafsir menambahi keumuman sebuah lafaz, makna umum yang terkandung dalam sebuah lafaz. Sehingga artinya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan supaya ditaati, di biiznillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qad yuta'u wa qad yu'ta. Kemudian kenyataannya Rasul tadi terkadang ditaati, terkadang dimaksiati. Wa kadzalika ma khalaqahum illa li'ibadatih. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada Allah. Tsumma kemudian qad ya'budun wa qad la ya'budun. Ada bukunya yang lihat saya. Ah, Kemudian mereka terkadang beribadah kepada Allah, terkadang pula tidak beribadah kepada Allah. Hampir sama. Dan ini karena betina azakumullah makna hikmah syariah diniyah. Perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak semua hamba-hambanya melaksanakannya. Ada yang ibadah kepada Allah, sebagai ahli ibadah, sebagai muwahid, ada pula orang yang tidak beribadah kepadanya. Sebagai orang yang kafir, atau munafik, atau yang semisalnya. Ada huwa. Sehingga hikmahnya hikmah syariah diniyah. Kalau seandainya hikmahnya kauniyah riyah, bagaimana jadi? Kalau seandainya hikmahnya itu dalam ayat ini adalah hikmah kauniyah qadariyah bagaimana ini? Loh, tak aku. Wah, tak kasih kabel kamu nanti. Gimana Ansor? Ayo, Allah akan apa? Kalau seandainya hikmahnya itu kauniyah qadariyah, niscaya semua makhluk yang ada ini ahli ibadah semua. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kamu artikan hikmah qadariyah kauniyah berarti semuanya ahli ibadah. Gitu Mas. Tetapi dikarenakan hikmahnya itu syariah, diniyah, qad tatakhallaf terkadang tidak terjadi, nggak tercapai. Ya? Maka ada yang menjadi ahli ibadah, ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Saya paham ya? Ini pengertian summa qad ya'budun wa qad la ya'budun. Inilah sesungguhnya penjabaran atau uraian dari pengertian hikmah syariat ini ya. Hmm. Qala rahimahullahu taala wa huwa subhana. Tapi ada bapak dengan sedikit. Wa huwa subhanahu lam yaqul. Tolong yang satu ini kamu cermati baik-baik, jangan ngelamun. Kata Yusuf. Ayo, tolong Yusuf jangan ngelamun Yusuf. Yusuf ini mandangi bukunya, enggak, bukan tulisan Arab ini, tapi tidak tahu ini apa tulisan depannya. Eh? Allah nustaan Yusuf. Tolong cermati baik-baik. Kalau enggak paham tanya sama saya. Wahuwa subhanahu lam yakul. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan dalam ayat ini innahu fa'ala al-awwal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan tindakan yang pertama wa huwa khalquhum menciptakan mereka jin dan manusia liyaf'ala bihim kullihim tsani dengan tujuan supaya Allah membuat mereka semua melaksanakan tindakan yang kedua wahwa suhu beribadah kepadanya amin Wah, ini harus pada Wah, ada pornya ini. Hadil por, hadil por. Nah, kita bikin sumur por sini biar otaknya nggak jendel. Eh. Loh, ini dihapus. Ya, الله المستعان الله المستعان إيه، إيه، إيه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كمان لك وهو سبحانه الله سبحانه وتعالى لم يقل Ingat, tidak mengatakan innahu fa'al awal. Bahwasanya Allah melaksanakan yang pertama. Ada. Ada yang pertama, ada fi'il awal. Paham ya? Allah melaksanakan yang pertama, yaitu menciptakan mereka, qalbuhum. Liyaf'al bihim kullihim. Supaya Allah yang melakukan untuk mereka tindakan yang kedua. Yang mana itu? Ada yang kedua. Wahwa ibadatuhu. Yaitu beribadah kepadanya. Enggak demikian Allah mengatakan. Tetapi, walakin. Zakar al-awwal. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang pertama. Yang mana itu? Kalimat wa ma khalaqtu. Penciptaan. Allah menyebutkan yang pertama. Aku tidak menciptakan cinta manusia. Penciptaan. Tamam? Liyaf'aluhum asan Supaya mereka makhluk tadi, jin dan manusia tadi, mereka lah yang melakukan tindakan yang kedua. Yang apa itu? Yaitu ibadah ini tadi. Sehingga tindakan yang pertama ialah khalq, penciptaan, yang kedua ialah ibadah. Paham ya? Amin. Jadi ayat ini karena betina Allah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan fail yang pertama. Penciptaan. Paham ya? Yang pertama ini saya saya berkata ya, Manil fa'il? Hah? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan jin dan manusia. Yang kedua, fail yang kedua ialah ibadah. Mana fa'il? من الفاعل ها الفاعل هي كلمة الممشية هذا هو الصواب paham ya kena manusia yang melakukannya yang melakukan ibadah ialah jin dan manusia Ada wasal ini yang, yang, yang dibawakan dengan kalimat walakin zakar al awal liyaf'alu hum tani. Ada wasal. selama ini Allah tidak. Allah tidak mengatakan Allah mau berbuat yang pertama dan juga berbuat yang kedua. Tidak, enggak demikian. Tetapi yang pertama Allah berbuat. Penciptaan, naam, Allah yang melakukannya. Tetapi untuk ibadah, bukan Allah yang yang yang yang, yang melakukannya. Artinya bukan Allah sebagai abid, sebagai penyembah, bukan. Tetapi yang melakukannya ialah hamba-hamba Allah, jin dan manusia. Sehingga al-khalq fi'lullah wal ibadah ialah fi'lul ibad, perbuatannya hamba. Mudeng. Fayakunu humul fa'ilina lahu. Sehingga mereka, jin dan manusia itu, merekalah yang berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbuat yang mana ini? Berbuat yang kedua ini al-ibadah. Mereka lah yang beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang yubashirul ibadah yang melaksanakan langsung amal ibadah siapa ya Pak? Siapa ya Pak? manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala khalaqahum wa khalaqa ibadatahum. Allah lah yang menciptakan mereka dan yang menciptakan amal ibadah mereka. Amaliyah mereka, tindakan mereka. Allah yang menciptakan semua dan Allah pula yang yang memberikan kemudahan kepada mereka dengan asbab, asbab, sebab, sebab yang memudahkan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Paham? Hah? Hmm. رحمه taala tifi لهم بفعله maka mereka pun mencapai dengan perbuatan tadi kebahagiaan mereka jadi mereka bisa mencapai kebahagiaan tadi dengan perbuatan tersebut wa yahsulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhum wa lahum dan tercapailah apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka ini hamba-hamba walahum dan itu semua untuk mereka bukan untuk Allah Subhanahu wa taala intaha selesai selesai dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah taala sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa dan juga dalam kitab Al-Aqlu wan Naql. Hadha huwa. Saya mau tanya sekarang. Kamu tanya sekarang. Apa sih maksudnya? Disebutkannya kalimat ini, pembahasan yang terakhir ini. Apa fungsinya ya pak Siapa yang tahu? Pak harus dijimet-jimet begitu? Ayo beda. Hah? Pak. Ngurus ya Apa kata mereka? itu bukan merugikan. Ayo, jadi ucapan ini kalau azakumullah, ucapan Ibnu Taimiyah ini dalam rangka untuk membantah pemikiran Jabriyah. Jabriyah itu ialah kelompok ekstrim yang berseberangan dengan Qadariyah. Jabriyah ini karena azakumullah sesungguhnya pemikiran yang terlahir dari kelompok Jahmiyah dan Asy'ariyah. Labas. Mereka meyakini, Jabriyah Ikhwan, bahwasanya mereka itu tidak punya iradah, kehendak apa-apa. Tidak punya kemampuan untuk berbuat. Tidak punya kemampuan untuk beribadah. Mereka terpaksa, majbur, dibakar. dibarkan seperti kapas yang digiup angin sana kemari, nggak punya daya, nggak punya upaya. hanya ya? Allah. Sehingga kata mereka ayat ini, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak laku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Kata mereka, yang ibadah bukan kami. Tapi siapa? Kata mereka, Allah. Gak apa, apa? takut semuanya disetir sama Allah. Kita kata mereka. Sehingga kami nggak punya kendak apa-apa, nggak punya uh, kemauan apa-apa, terpaksa sehingga semuanya berbuat siapa? Ya bukan kami. Terus siapa? Ya Allah. Paham ya? Ada ucapan mereka yang batil. Maka terbantah dengan ayat ini. Paham ya? Kata Ibn Taymiyyah, Allah tidak mengatakan dalam ayat ini bahwasanya Allah menciptakan uh, melakukan tindakan yang pertama yaitu penciptaan dalam rangka supaya Allah yang berbuat Allah yang berbuat untuk mereka tindakan yang kedua itu ibadah. Nah. Tetapi Allah menyebutkan tindakan yang pertama yaitu penciptaan supaya mereka hamba-hamba tadi, jin dan manusia tadi yang melakukan tindakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menciptakan ialah Allah taala. Dan yang beribadah ialah yang beribadah ialah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari bangsa jin dan manusia. Apa ikhwan, wadah. Dari ayat ini sangat jelas sekali nampak. Setiap orang yang membacanya akan bisa memahami dengan wadah bahwasanya yang Beribadah ialah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia bukan Allah. Dan Allah tidak butuh dengan mereka semua. Atau kemanfaatannya, kemaslahatannya itu kembalinya kepada mereka semuanya. Paham ya? Hah? Nah. Kamu kasih keterangan itu. Jangan lupa Hah? Oh iya, paham, paham. Nanti sama Kita lagi. Apa mau kayak gini? Lupa lagi nanti. Kamu kasih terang. Ini dalam rangka untuk membantah Jabriyah. Nah, ya akhwan aktafilah huna supaya bisa dimakan menyelesaikan lubang yang berikutnya. Insyaallah taala besok kita teruskan lagi masih membahas masalah ini insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك